وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Alhamdulillah segala puji dan syukur kita hanya untuk Allah Tabaraka wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Yang jika kita hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut dan kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut diantaranya adalah nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta nikmat di malam hari ini Allah kumpulkan kita di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat keluangan waktu yang semoga Allah jadikan nikmat-nikmat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid. Kita masih ada di bab yang kelima yaitu bab doa ila syahadati Allah ilaha illallah dakwah kepada kalimat syahadat la ilaha illallah dan telah berlalu pembahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari surah Al-Asr sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan law ma anzalallahu hujjatan ala خلقه illa hadhihi surrah lakafaftu lakafathum seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surah hujjah kepada makhluknya kecuali hanya surat ini yaitu Al-Asr maka sudah mencukupi bagi seorang hamba untuk beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari sehingga dia tidak mendapatkan kerugian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman berfirman innal insana lafi khusr seluruh manusia tanpa terkecuali akan merugi baik orang yang berilmunya maupun orang yang awamnya semua akan merugi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sabr Baru setelah mereka menjalankan empat amalan yang Allah sebutkan di ayat yang ketiga, barulah kita akan mendapatkan keberuntungan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan dalil yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf ayat ke-108. Ketika Allah tabarak taala berfirman, Kul hazihi sabili Ud'u Ilallah Ala bashiratin ana wa manittaba'ani Wa subhanallahi Wa ma ana minal musyrikin Kul katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inilah jalanku Jalan agamaku Yang aku dan orang-orang yang mengikutiku Aku berdakwah kepada Allah Dengan basirah Dengan hujah yang nyata Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala, pendalilan dari penulis membawakan surah Yusuf ayat yang ke-108 terkait dengan bab yang kelima yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada kalimat tauhid la ilaha illallah adalah setiap nabi, setiap rasul akan mengajak kepada pengikutnya untuk mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi korelasi antara para anbiya, para rasul benang merahnya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengikutnya para nabi, para rasul pun juga demikian, mendakwahkan tauhid. Sehingga setelah mereka memiliki keyakinan keimanan pada Allah dan Rasulnya dan hari akhir serta keimanan-keimanan yang lain maka tugas mereka adalah mendakwahkan apa yang mereka miliki sehingga dakwah ini dakwah tauhid ya itu bukan hanya fardu kifayah tetapi fardu ain masing-masing individu kalau mengaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka harus mendakwahkan tauhid tentu dengan kadar kapasitas masing-masing sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Tetapi spiritnya adalah mendakwahkan tauhid, mengajak umat agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu spiritnya. Jadi semua ambia, semua para rasul pasti akan membawakan risalah ini, yaitu mengajak umat untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Apa isinya? Yaitu jelas mentauhidkan Allah dan menjauhkan umat dari kesyirikan. Maka Allah tutup ayat itu dengan apa? Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah ini adalah jalanku. Maknanya adalah sunnati wa minhaji. haji makna dari kul hadihi sabili ini adalah jalanku adalah ini sunnahku dan manhaj metodeku dalam berdakwah Ya, sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari dan juga Imam Al-Baghawi di tafsir mereka masing-masing. Jadi makna dari kul hazihi sabili, inilah jalanku, malah inilah sunnahku, inilah manhajku, inilah metodeku dalam berdakwah. Itu yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi diperintahkan untuk mendakwakan apa? Ini loh jalannya Nabi. Ini loh metodenya Nabi. Inilah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Imam atau Bari ketika menafsirkan firman Allah tersebut, "Kul hadhihi sabili," beliau mengatakan, "Kul ya Muhammad." Jadi kul itu khitabnya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam hadhihi yaitu apa? Ad-da'watul lati ad'u ilaiha. Dakwah ini aku menyeru kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqatul lati ana 'alaiha minad du'a'i ila tauhidillah. Yang aku menyeru kepada pentauhidan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wal ikhlasul al ibadah dunal alihah wal ausan dan meninggalkan sesembahan-sesembahan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari kul hadhihi sabili adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam beserta dengan umatnya, umat Islam kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya berusaha untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya pada perkara-perkara yang sifatnya ibadah, ibadah-ibadah yang mahdoh. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ro'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Maka kita ketika sholat mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Subhanahu Wa Taala. Terlepas dari perselisihan di kalangan para ahli fikih, ketika seseorang mengangkat takbir atau ikhram dan takbir intikal, takbir perpindahan dari rukun satu ke rukun berikutnya. Terkadang kurang tepat dalam meletakkan posisi tangannya. Padahal Nabi perintahkan apa? Sallu kama ro'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ketika turun asbabul wurud hadis ini, Nabi itu berdiri di atas mimbar. Mimbar Nabi itu trap 3, satu, dua, tiga. Beliau ketika sholat, ya, beliau di bawah. Kemudian ketika beliau mencontohkan gerakan beliau naik di mimbar, agar para sahabat melihat apa yang beliau wasallam lakukan. Sehingga kita dapat di dalam beberapa hadis Ketika takbiratul ihram dan takbir intikal, perpindahan dari rukun satu ke rukun berikutnya yang disyariatkan di sana untuk mengangkat tangan, maka kita dapat ada dua keadaan kondisi tangan seseorang, yaitu telapak tangan ini menghadap kiblat kan, ya, maka pilihannya satu dalam satu hadis Nabi menyebutkan sejajar dengan pundak, yang dua keadaan sejajar dengan telinga. Sehingga panjenengan boleh milih mana yang di, ya sejajar dengan pundak ataukah di atas sama dengan telinga. Yang sering kita lihat Allahu Akbar. Ini sejajar dengan apa? Jangan Fisudur dengan dada, bukan pundak, bahu. Nabi SAW ngasih contoh di bahu. Kemudian yang kedua di telinga. Jangan Allah Akbar. Nah ini terlalu berlebihan. Gulu Ya, pengennya sih ya pengen khusyuk itu. Tapi lihat gerakan berikutnya, ya asal-asalan, kadang kejar-kejaran sama imam. Nah, seperti ini tidak selu kama ro'aitumuni usalli. Nabi mengingatkan ketika Nabi sujud, maka jangan kalian bergerak sampai kalian melihat aku di atas tanah. Sering kita lihat imam masih Allah, makmum Allah pula. Terkadang Allah Wabarnya imam itu lebih lambat daripada gerakannya. Karena Nabi kadang itu Allah Akbar dulu baru gerak, kadang gerak dulu baru Allah Akbar. Terkadang gerakannya sama dengan Allah Akbarnya. Nabi tiga, tiga keadaan. Maka kalau imam terkadang itu lebih dulu Allah Akbarnya dibanding gerakannya dan kita tahu kebiasaan imam seperti itu maka jangan mendahului tunggu sampai imam itu meletakkan dahinya di lantai di tanah, di karpet, di sejadah. Karena para sahabat demikian jemaah Jadi para sahabat itu nunggu Nabi saw sampai turun ke tanah, baru mereka bergerak. Sementara kita lihat lihat keadaan di beberapa masjid, insya Allah mungkin di sini tidak, tapi di tempat lain itu kejar-kejaran sama imam jemaah Sampai imamnya itu belum nyentuh tanah, mereka sudah nyentuh tanah duluan. Karena mendengar Allahu Akbarnya imam. Padahal imam itu untuk diikuti bukan dibarengi. Diikuti itu maksudnya apa? Setelah Allahu Akbar, kalimat bar, roknya selesai, mati, baru bulan gerah Bukan Allah ah, ini ikuti sini bareng. Ini namanya membarengi iman. Mendahulu iman, menyamai iman, nanti di hari kiamat Nabi akan rubah kepala-kepala mereka menjadi kepala keledai. Ini ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita nalar jemaah sekalian, orang dulu imam atau barengi imam, toh nanti kalau salam lebih dulu imam. Terus nampak Memang mau berani makmumnya mendahului imam salam? Tidak mungkin. Pasti assalamualaikum baru dia gerak assalamualaikum. Tidak mungkin dia mendahului salamnya imam batal salamnya. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Solu kama ra'aitumuni usolli. Sebagaimana juga ketika manasik haji Nabi mengatakan Hudu anni manasikakum Ambillah dari tata cara manasik hajiku Manasik haji walaupun Nabi cuma sekali Kemudian disebut sebagai haji wadah Tapi itu dilihat oleh ratusan ribu para sahabat ada sekitar 200-an ribu sahabat melihat tata cara Nabi SAW salam dalam mempraktekkan ibadah haji. Maka dicontoh bagaimana gerakan Nabi, ya eh, lempar jumrohnya Nabi dan seterusnya. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi kita sebagiannya ya Alhamdulillah bisa mempraktekkan. Tetapi ketika kita dalam berdakwah, kemudian tidak nyontoh cara Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah perintahkan pula agar kita mengikuti cara-cara Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Maka kita dapati beberapa ya, kaum muslimin tidak mencontoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Adau ilallah," aku menyeru kepada Allah. Imam At-Tabari berkata, "Adau ilallah wahdahu la syarikalah." Maknanya adalah aku berdakwah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian penulis Syekh at rahimahullah taala beliau mengingatkan kita dengan ayat ini. At-tanbih ilal ikhlas li anna kasiran walau da'a ilal haq fa huwa yad'u ila nafsi. Penulis kitab ini mengingatkan kita semua. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ikhlas dalam beribadah yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang meskipun berdakwah kontennya untuk Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, isinya kontennya kebaikan-kebaikan, tetapi ternyata mereka menyeru kepada diri-diri mereka masing-masing. Yang dibawakan konten kebaikan-kebaikan, ngajak orang kebaikan sodako, amar ma'ruf, kemudian eh, sholat dan seterusnya. Tetapi dikemas agar mereka apa? Kembali kepada dirinya yang menyeru. Sehingga ketika ada orang yang menyeru hal yang sama, kemudian mungkin lebih sukses dari sisi jamaahnya, madaunya, dia sakit hati. Kenapa kok kajian saya jamaahnya sedikit? Kenapa kok banyak sana? Ah, berarti dia tidak ikhlas. Berarti dia sedang menyeru orang lain untuk kembali pada dirinya bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip dakwahnya para ambiak, para rasul Kenalkan manusia pada Allah Bukan mengajak orang untuk kenal pada dirinya Andai orang tidak kenal kita pun Lah masalah, lah baksa Kan jenengan di jalan mungkin tidak kenal saya Tidak nyapa saya, lah baksa Tidak mau betul apa Asalkan panjenengan kenal Allah Sholatnya benar, imannya benar, ikhlas benar Itu yang tujuan dari dakwah jemaah jadi dakwah itu mengajak manusia agar mengenal Allah. Kenalkan mereka agar mereka tidak mensirikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak pada pribadi, bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak pada organisasi, bukan ya maksudnya. Coba kita lihat realita yang terjadi di masyarakat kita. Kalau kemudian diusik yayasannya, diusik organisasinya, uh, marahnya luar biasa. Padahal nggak ada kaitannya sama dakwah ini. Ini salah aja sekalian. Termasuk ketika mungkin masjid kita rame, masjid sana kok sepi, yang sepi nggak usah marah. Yang rame alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika kita mengajak manusia itu bukan untuk cari follower, bukan untuk cari banyak banyak orang, Bukankah ada Nabi Sallallahu Alaihi menceritakan tentang seorang Nabi yang hanya diikuti oleh tiga sampai tujuh orang, satu sampai dua orang, bahkan tidak ada satupun pengikut dari Nabi tersebut? Apa Nabinya salah? Tidak. Metode Nabinya betul, manhatnya betul. Tetapi itulah ujian. Ternyata apa yang disampaikan tidak berbuah kebaikan pula bagi orang yang diajak. Maka tidak berkecil hati kita ketika kita berdakwah Bapak Ibu sekalian ternyata tidak bergayung bersambut Mungkin tidak ada yang suka Mungkin nyinyirin kita Mungkin seudon Tidak masalah Asalkan penjenengan ikhlas Kalau seseorang ketika berdakwah Kemudian setelah ada komentar balik pada kita Kemudian kita baper Berhenti dakwah Berarti dakwahnya kita bukan untuk Allah Untuk diri kita berarti tapi kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apapun yang terjadi, maka tetap jalan dakwah itu terus berlangsung. Maka Allah mengingatkan di ayat ini bahwasanya seruan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya itu untuk menyeru kepada Allah, bukan menyeru pada person masing-masing. Eh. yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian yang terjadi adalah wala dan barok, loyalitas dan ketidaksetiaan itu ukurannya kepada golongan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia bukan jamaah saya kok. Oh, dia bukan golongan saya, bukan anggota organisasi saya. Saya nggak berwala. Ini bukan. Dakwah tidak seperti itu, jemaah sekalian. Maka Allah mengingatkan di ayat ini agar orang ketika menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, cita-cita tertingginya adalah agar mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Nah, yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ala basyiratin Ketika orang-orang yang mengikuti dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan kepada tauhid, menjauhkan umat dari kesyirikan, maka mereka ala bausirotin. Ketika menyampaikan risalah, dakwah ngajak orang itu di atas ilmu. Di atas ilmu ya maksudnya. Tidak boleh seseorang ketika berdakwah tidak punya ilmu. Tidak boleh. Karena Allah sebutkan ala basiratin, mereka yang berdakwah di atas jalannya Nabi, pengikutnya itu mendakwahkan di atas ilmu. Basirah itu maknanya ilmu. Dan basirah seseorang itu bertingkat-tingkat. Maka manakala apa yang kita ingin sampaikan itu semua khalayak insya Allah faham artinya dalil-dalil tidak harus terperinci maka panjenengan bisa bisa menyampaikan perkara ini Contoh, kita ajak umat untuk meramaikan masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah semua orang bisa nyampaikan. Ngajak orang sodako, itu semua orang insya Allah bisa nyampaikan. Ngajak orang untuk biru walidain, iksan pada tetangga, itu kan insya Allah semua orang bisa. Bisa mengakses juga dalil-dalilnya ini sama. Tetapi terkadang ada beberapa perincian yang itu tidak bisa kita sampaikan kecuali disampaikan oleh para alim ulama. Nah yang seperti itu mungkin kadar kita tidak sampai ke sana. Tetapi tugas untuk berdakwah itu fardu ain dengan kapasitas kita masing-masing. Ya. Mungkin di rumah kita sebagai kepala keluarga suami ya dakwah kita kepada apa? Anak istri kita sesuai dengan ilmu basirah yang kita miliki. Kita punya kerabat, tetangga kanan kiri kita bisa sampaikan, sampaikan ya mas. Jangan diam ketika melihat kemungkaran. Jangan diam ketika kita punya peluang untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Karena terkadang peluang itu tidak datang dua kali. Kita punya kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, momennya pas, tapi panjenengan pekewu, maju mundur nggak situ, aja kan hilang peluang itu. Padahal Nabi memberikan ganjaran besar bagi orang yang memberikan petunjuk kemudian diikuti petunjuk itu. Kata Nabi saw mungkin nanti di hadis berikutnya itu lebih baik daripada onta merah. Orang mendapatkan hidayah lewat tangan kita itu lebih baik dari onta merah. Onta merah itu harganya prestis waktu itu. Ya, harganya mahal, sebuah uh, kebanggaan bagi se seseorang yang memiliki kendaraan onta merah. Ya, kalau sekarang mungkin ya apa, Ferrari mungkin barangkali ya. Porsche gitu misalnya. Itu lebih mahal seperti itu jemaah. Menunjukkan bahwasanya ketika kita berdakwah itu ya, semua harus memiliki peran Peran agar apa? Agar dakwah ini tersebar. Nah, dari ayat potongan ayat ini ala basirati menunjukkan tentang pentingnya ilmu kemudian mengamalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ibnu Majah beliau dawuh, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim tambahan hadis muslim muslimin dan muslimat itu hadisnya doaif Nah, muslim di sini sudah mengena pada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Karena faridoh maka dia menjadi sebuah kewajiban. Nah, menuntut ilmu niku wajib Bapak Ibu sekalian. Termasuk kehadiran panjenengan saat ini mudah-mudahan ini menjadi penggugur kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Karena kita sedang menuntut ilmu. Karena kita diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi, menuntut ilmu itu faridah, fardu ain bagi setiap kaum muslimin. Nah, dasar untuk berdakwah itu tidak boleh dengan dongeng, tidak boleh dengan cerita khayalan, cerita fiktif, itu bukan bareng. Karena di Al-Quran, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah, bahkan Allah sampai turunkan satu surat Al-Qasas khusus tentang kisah-kisah. Untuk apa? Untuk kita ambil ibrah. Karena apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Walaupun terkadang ketika orang mengarang cerita itu kadang mengena di orang, kena di hati. Karena Nabi SAW menyebutkan al-bayan asihir. Percakapan, ungkapan kadang bisa menyihir seseorang. Orangnya pintar ngomong, ya menyampaikan dengan tutur kata yang masya Allah mendayu-dayu dan hati terkena. Padahal itu dusta. Cuma karangan rekayasa saja, fiktif. Nah, yang seperti ini kita harus hindari jenazah. Karena yang datang dari Allah dan Rasulnya itu pasti lebih benar. Maka gunakanlah kisah-kisah dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita jadikan ibro, pelajaran. Nah, sepertiga bagian Al-Quran itu adalah kisah-kisah. Sepertiganya adalah tentang tauhid, sepertiganya tentang hukum-hukum syariat, muamalah dan seterusnya untuk menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada bimbingan umat ini agar menggunakan Al-Qur'an salah satunya metodenya apa? dengan bercerita. Itu betul. Nabi sering cerita kok. Nabi sering cerita aja ya Umat-umat terdahulu beliau ceritakan Ashabul Kahfi Allah jelaskan di surah Al Kahfi itu umat terdahulu jangan ya Kita nggak tahu kalau Nabi nggak cerita itu soal itu dari Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, berarti metode seperti ini dibenarkan dalam Al-Qur'an. Nah, bercerita ya termasuk adalah sebuah ilmu, maka perlu dalam menyampaikan itu juga dilandasi ilmu. Kemudian Muaz bin Jabal radhiyallahu an dalam sebuah asar beliau mengatakan al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Ilmu itu pemimpinnya amal. Jadi yang jadi depannya itu ilmu, amal ngikuti. Dan amal itu di belakangnya ilmu. Maka sampai-sampai Imam Al-Bukhari di, di kitab hadis beliau, beliau bikin bab tentang al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab tentang ilmu itu lebih dahulu daripada ucapan dan per, perbuatan. Jadi ilmui dulu jemaah sekalian. Ala basiratin. Orang yang ingin berdakwah, ngajak orang, itu ilmui dulu apa yang mau disampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Pemahaman apa? Pemahaman yang benar tentang hadis ini gimana? Kata Para ulama ahli, uh, ahli hadis ketika menesar hadis ini maknanya adalah ketika seseorang mengetahui tentang detail sebuah permasalahan hadis, walaupun cuma satu, maka sampaikanlah. Contoh, ketika panjenengan paham betul tentang keutamaan sodakoh, sampaikan pada orang tentang keutamaan sodakoh. Baru panjenengan dapat keutamaan hadis tadi. Baligu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Jangan kita ini punya ilmunya ngambang banyak perselisihan di kalangan para ulama kita sampaikan sementara kita nggak tahu ternyata di sana ada ramana ijtihad para ulama yang terjadi nopo gegeran panjenengan memegangi satu pendapat ternyata ada pendapat yang lain ya. contoh saya contohkan karena pernah saya kejadian sekitar tahun 90-an kalau nggak salah ya, tahun, tahun 2000 lah ada seorang teman itu jadi mabok di sebuah masjid. Kemudian ngobrol sama saya. Suatu ketika dia cerita kalau e, crash sama takmirnya. Selang berapa lama kemudian beritanya dia tidak eh, e, dikendaki lagi lah untuk di sana. Saya tanya kenapa? Ternyata marbotnya ini nyalahkan imamnya ketika imamnya berpendapat bahwasanya bacaan iftitah itu adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila dia berpendapat Allahumma ba'id baini wa baina sampai akhir bacaan di Bukhari Muslim gegeran Pak Pame kemudian karena tamir ya jelas menang tamirnya lah Kemudian si Margot ini diceduk gitu ya. Ketemu saya di satu tempat cerita. Saya bilang antum salah. Saya bilang itu. Hadis itu betul. Kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallah wa tawasila ada di Sahih Muslim. Yang tidak adalah tambahan berikutnya Ini wajah tu wajahiyah itu jika digabung tidak diperkenankan Kenapa? Itu dua hadis yang berbeda Jangan digabung maka sering kita menggabungkan kan setelah kabir walhamdulillahi kasira wa subhanallah bukrata wa asila. Ini wajah tu sendiri aja Mas Ini wajah tu hadisnya tersendiri. Mungkin setengah halaman kalau di buku kecil. Kabira itu di hadis yang lain, maka jangan digabungkan karena Nabi tidak pernah menggabungkan bacaan tadi. Nah, sahabat eh, teman kita tadi itu berpegang pada di Sahih Bukhari Muslim tentang Allahumma ba'id baini wa baina. Saya bilang antum betul, takmirnya juga betul. Antum jangan nyalahkan takmirnya, saya bilang gitu. Tapi sudah kalau dia keluar ya sudah selesai. Nah, ini ibro jangan kira. Kalau permasalahan itu belum kuat betul di pegangan ilmu kita, jangan coba untuk dilontarkan. Kecuali kita memang paham betul tentang perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Sampaikan ini ada pendapat begini begini, saya memegang yang ini insya Allah tidak masalah ya. termasuk ketika menyentuh tangan misalnya habis wudhu apakah e, membaca Al-Quran harus wudhu atau tidak itu ada presiden kadang kalau ulama maka sampaikan saya memegang ini kalau antum pakai ini silahkan monggo enak Nah kita enggak, kita seringnya itu bersikuku dengan satu pendapat, nyalahkan pendapat yang lain. Sementara kita nggak tahu ternyata itu pendapat itu betul. Sering terjadi demikian. Sering terjadi Bapak Ibu. Nah, maksud baligu anni walau ayah adalah panjenengan faham betul. Sampaikan walaupun cuma satu. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan kemudian uh, sampaikan hati terjemah selesai itu Oh, panjang lebar kali kali lebar kali dalam ya, panjang. Urusannya kemana-mana nanti. Nah, di surah Muhammad ayat yang ke-19 Ini landasan kita ketika kita harus mengilmui sesuatu Surah Muhammad Surah ke-47 Ayat yang ke-19 Ada yang membacain? Oh iya, ada Mas, monggo silakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin Laki-laki dan perempuan Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal ya. Fa'lam ilmuilah kita disuruh mengilmui dulu. Apa? Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berada disembah kecuali Allah. Jadi ilmui dahulu. Baru kemudian apa? Wastaghfir li dzambik. Beramal solehlah dengan apa? Mohon ampun atas dosa-dosa. Jadi wastaghfir li dzambik itu amal soleh. Fa'lam itu ilmu. Maka sebelum wastaghfir li dzambik panjenengan minta ampun sama Allah disuruh ngilmui dulu disuruh berilmu dulu baru kemudian beramal maka kemudian Imam Bukhari tadi membuat bab al ilmu qoblal qaul wal amal berdasarkan surah Muhammad tadi ayat yang ke-19 sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang umatnya Rasulullah Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan tauhid maka kita harus mengilmui dahulu Pertanyaannya mengapa kita ini harus mengikuti caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya dalam berdakwah. Kita tidak boleh membuat sesuatu hal yang baru, kreasi baru dalam berdakwah. Karena apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti sudah paripurna, sebagaimana turunnya surah Al-Maidah sebagai pamungkas dari risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah Karena orang-orang soleh terdahulu, para sahabat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabiin, murid-muridnya para sahabat, tabiut tabiin, murid-muridnya para tabiin, mereka adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah dan telah divalidasi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ridho dengan mereka. Jadi bukan cuma klaim jangan klaim. Mereka generasi terbaik umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya sebut tadi ada berapa? Ada tiga. Sahabat, terus enten, tabiin, terus enten, tabiut tabiin. Ini divalidasi sama Allah. Mereka ini umat terbaik teman. Jadi klaim itu bukan datang dari mereka, tapi klaimnya dari Allah. Lu bayangkan teman. Kalau kita ngeklaim ya, saya dicintai Allah, ya, itu klaim kita. Belum tentu Allah cinta sama kita. Ini yang ngeklaim Allah gitu loh. Yang memberi validasi itu Allah. Dibuka mas surah At-Taubah ayat 100. At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya itulah kemenangan yang agung Siapa yang bisa jawab? atau ayat 100 itu ada berapa golongan yang Allah sebutkan? Kita saya jawab. Masuk Pak. Masuk panjenengan asal ngaten, ya, Pak. tuh nih, Selain Pak Dahlan. Ada berapa? Berapa? Salat? Muhajirin Ansor. Ya, masih kurang tepat. Pak belakang ada yang bisa jawab Pak? Ya, dan para pengikutnya. Pinter Pak? Tiga. Tiga. Jadi Ansar dan para pengikutnya. Monggo Pak. Barakallahu fiik. Oke, buka Pak Dahlan atau Nawon jawabannya. Ingin saya Pak, mungkin jawabannya. Jadi di ayat itu di At-Taubah 100 ada tiga kriteria yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang muhajirin, orang ansor dan orang yang mengikuti mereka. Nah, setelah muhajir ansor nggak ada lagi kan, Pak? Artinya kan kita bukan mereka gitu loh. Paham ya maksudnya kan? Kita bukan orang muhajirin toh. Kita bukan orang ansor kan? Iya. Yeah. Maka kita bisa masuk pada golongan ketiga. Sinten? orang yang mengikuti walladzina taba'uhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka orang-orang soleh itu muhajir ansor kita mengikutinya dengan baik maka jika siapapun orangnya beriman beramal soleh dakwahnya mengikuti caranya muhajir ansor maka ngikuti wattabatum bisan waladina jadi kita nggak bisa masuk muhajirin karena bukan orang muhajirin, wong bayangkara kok. Bukan orang ansor pula. Berarti kita masih dapat peluang yang ketiga, Kalau kita mengikuti metode mereka, para muhajirin orang ansor yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita berdakwah pula, mengikuti cara mereka, kita dapat pahala ini. Secara umum, ya. Maka berdasarkan ayat ini, di antara adab kita kepada para sahabat adalah kita mendoakan radhiyallahu anhum. Kalau jamak, kalau laki-laki radhiyallahu anhu, kalau perempuan radhiyallahu anha. Karena Allah kemudian ridho pada mereka kan, radhiyallahu anhum wa radu Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho pada Allah. Jadi yang mendahului ridho sih kan? Orangnya atau Allahnya? Allah. Allah ridho pada para sahabat jangan dan mengikuti para sahabat dan kemudian mereka ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan dulu. Mengganggu akhirnya akan dulu. kita harus mengikuti orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan validasi pula. Tadi Allah memuji para sahabat, orang-orang yang mengikuti para sahabat di surah Taubah ayat yang ke-100. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dengan pujian beliau khairun nasi qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum di Bukhari Muslim sebaik-baik umat adalah yang segenerasi denganku para sahabat summa ladina yalunahum kemudian setelahnya para sahabat tabi'in muridnya para sahabat yang tidak berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ladina yalunahum kemudian murid-muridnya tabi'in yang tidak berjumpa dengan sahabat tabi'ut tabi'in mereka dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas sebaik-baik manusia. Generasi emas itu ada di para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka Allah di surah Yusuf ayat 108 yang kita bahas di malam ini berfirman ana wa manittaba'ani. Orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Yang ikhlas mengikuti metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah Adalah orang-orang yang bersamaku Jadi Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali memuji Itu turun ayat ini kepada para sahabat. Kemudian jika ada orang yang setelah para sahabat mengikuti metodenya para sahabat dalam beragama, dalam berdakwah, maka mereka pun dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, ikuti cara beragamanya para sahabat yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara berdakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diaplikasikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menafsirkan firman Allah Ana wa manittaba'ani Ibnu Abbas berkata Yakni ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Yang dimaksud ayat tadi Ana wa, wa manittaba'ani Aku dan para orang-orang yang mengikuti adalah Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanu ala ahsani tariqatin Mereka itu berada di jalan yang terbaik wa aqsadi hidayatin yang paling benar hidayahnya ma'dinal ilm yang mereka itu sumbernya ilmu, gudangnya ilmu. Wa kanzal imani wa jundar rahman. Mereka itu gudangnya keimanan dan tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian di ayat tadi, ana wa manittaba'ani itu khitab pertamanya kepada para sahabat. Maka kemudian barang siapa yang setelah para sahabat mengikuti cara beragamanya kayak Nabi, metode dakwanya kayak Nabi dan para sahabat, mereka pun dipuji. Nah, karena karena kita bukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengikuti orang yang setelahnya para sahabat Nabi, para tabiin, para tabiut tabiin dalam mempraktekkan agama ini. Maka barang siapa yang berdakwah kepada Allah mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan umat dari kesyirikan, ikhlas dalam beribadah, mengikuti metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka spiritnya dalam berdakwah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, apa konten beliau? Garis besar atau stressing beliau apa ketika 13 tahun itu? Dakwahnya apa? Tauhid. Apakah ketika beliau hijrah ke Madinah tauhid juga berhenti dakwanya? Tidak. Dakwah tauhid tetap jalan, tapi syariat kemudian terus tambah turun, tambah turun. Tapi bukan berhenti sama sekali. Di Sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW ketika beliau akan sedo, beliau mengingatkan umat agar tidak menjadi orang-orang yang seperti penyembah kubur dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Akidah kan ini Akidah itu beliau sabdakan ketika menjelang hari-hari wafat beliau salah salam Artinya perhatian beliau terhadap akidah itu tidak berhenti sampai ketika di Madinah Walaupun syariat itu lebih banyak emang di Madinah Puasa, jihad, ya, kemudian haji dan seterusnya itu di periode Madinah Tetapi spirit untuk berdakwah tauhid tetap mengiringi syariat-syariat tadi maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita ingin selamat dunia akhirat, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah cara berdakwahnya sebagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhlas, iringi setiap tingkah laku kita dalam berdakwah bukan ngajak orang untuk kita, ngajak orang ke organisasi kita, ngajak orang untuk ke kelompok kita tidak. Ajak orang untuk mengenal Allah, bukan mengenal kita. Andi panjenengan gak dikenal buat napa-napa. Asalkan mereka kenal Allah Subhanahu wa taala, niku kontribusi besar kita kepada umat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita panjang umur, umur yang berkah. Yang senantiasa aktivitas kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga panjenengan mendapatkan amal jariah terus sampai di alam kubur kita. Semoga Allah berikan kita afiat, sehat ya fit dunia wal akhirah. Semoga Allah Ar-Razzaq luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan thayyiban mubarak. Semoga Allah al ghufar al ghufur mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah yang Maha Rahim wafatkan kita di atas husnul khatimah. Kumpulkan semua keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada yang kurang, tidak ada tanya jawab lagi. Mau Untuk waktu nggak Kurang berapa menit?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 Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.